عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النوايا السيئة ومن النفاق والحقد والحسد وحسن يا ربنا فروجنا من الفواحش أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنبنا يا ربنا بيننا وبين خطاياي وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب يا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب بركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن وإمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa, Alhamdulillah. Syukur dan syukur mari terus dan terus kita tingkatkan. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Baik itu nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan itulah Tuhan kita Allah yang Maha Kasih nikmat yang sungguh luar biasa pada kita saat ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk terus belajar dan belajar. Berkumpul di tempat yang mulia di taman surga. Semoga ini benar-benar mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama Imam An-Nawawi rahimallahu taala dengan pengarahan-pengarahan dan bimbingan beliau untuk menjadi orang pembawa Al-Quran yang sesungguhnya. Pendidikan dari Imam Nawawi untuk sang guru pembawa Al-Quran dan pembawa ilmu Al-Quran. Dan juga nasihat untuk siapapun yang belajar ilmu Al-Quran. Didahulukan oleh Imam nawawi pendidikan untuk sang guru. Tata kerama dan adab sang guru di saat mengajarkan ilmu agama. Sebab dari situlah ilmu akan mengucur. Dari situlah ilmu akan mengalir. Dari situlah akan ilmu akan dipindah kepada murid. Kemudian setelah itu Imam Nawawi akan mendidik murid agar benar-benar layak menjadi murid yang mendapatkan curahan ilmu yang bisa diberi ilmu, maka murid ini pun harus dipersiapkan. Dipersiapkan dan ini pun harus dididik sang murid tersebut untuk mempersiapkan dirinya untuk bisa menerima ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Kita sudah sampai kepada adab dan tata kerama seorang murid. Qala al rahimahullahu taala. Nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal. Waslun fasal. Fi adabil muta'allimi di dalam tata krama seorang murid. Ini fasal menjelaskan tata krama seorang murid. Dan mari kita dengar yang merasa menjadi murid dimanapun berada. Jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'amilimi. Jami'u ma dzakarnahu semua yang telah kami sebutkan kata Imam Nawawi. Min adabil muallimi dari tata krama seorang guru fi nafsihi sekaligus itu adalah adabun tata krama lil muta'allimi bagi seorang murid. Di sini akan disebutkan tambahan tata krama. Semua ilmu atau semua tata kerama yang disebutkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan tata keramanya guru hendaknya itu pun juga dijadikan tata kerama oleh seorang murid. Kemudian ada tambahannya yaitu ini yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa ada adabihi dan tambahan daripada tata keramanya seorang murid. Ada allai ayyajtanibal asbaba Menjauhkan diri dari sebab-sebab. ibal asbab menjauhkan diri dari sebab-sebab. As-syaghilati yang merepotkan, menyibukkan. Anit tahsili untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan. Kecuali sebab tersebut. Labudda minhu harus. Lil hajati karena keperluannya. Hendaknya seorang murid menjauhkan diri dari kesibukan yang bakal mengganggu di dalam menuntut ilmu. Semua kesibukan, termasuk mencari nafkah. Kecuali kecuali hajat sesuai sesuatu yang ia butuhkan untuk nafkahnya, untuk makannya. Lebih dari itu tidak. Artinya jangan berharap mendapatkan ilmu Seorang penuntut ilmu yang ternyata di saat menuntut ilmu menyibukkan dirinya untuk mencari kekayaan. Karena itu kesibukan. Kecuali hajat agar dia tidak merengek meminta-minta. Dan para ulama terdahulu di saat menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan. Dia bekerja hanya untuk secukupnya. Kemudian setelah itu kembali belajar. Di saat habis bekalnya kembali kerja secukupnya. Setelah itu kembali lagi ke tempat belajar dan begitulah mereka di dalam menuntut ilmu. Apalagi jika ada orang belajar sudah tidak perlu mencari nafkah. Karena di tempat tersebut mungkin telah dimuliakan oleh gurunya. Tinggal makan, tinggal belajar. Nah kalau masih sibuk kepada selain urusan belajarnya sungguh. Dia tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Yang dipikirkan adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan yang melimpah ruah. Sementara masanya adalah masanya belajar dan menuntut ilmu. Jadi itulah wahai para penuntut ilmu. Kecuali anda yang menuntut ilmu mungkin karena anda adalah orang seorang suami yang punya istri dan anak. Maka katailah, Tentunya memang anda hendaknya mencari nafkah untuk itu semuanya. Untuk mencari nafkah karena itu kewajiban dan tidak bisa tidak. Akan tapi ada sebagian orang yang tidak butuh untuk itu semuanya. Kenapa harus menyibukkannya? Mungkin anda adalah seorang yang masih bujang. Yang memang ditugaskan oleh orang tuamu untuk menuntut ilmu. Dan orang tuamu pun sudah bersedia untuk membiayaimu, membekalimu. Untuk menuntut ilmu. Akan tapi kenapa engkau menyibukkan untuk selain itu? Atau anda adalah seorang yang hidup sendiri. Yang tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah akan sanak saudara. Maka ketahuilah, jika engkau menjadi penuntut ilmu, menjadilah penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Jangan menyibukkan dirimu untuk sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu. Akan tetapi, jika ada di antara kalian ini, peringatan dari Munawi. Kalau memang butuh, Anda menuntut ilmu akan tetapi Anda masih punya tanggung jawab. Maka ketahuilah, hendaknya kita di saat seperti itu, juga penuhi tanggung jawab kita. Karena itu pun juga bagian daripada kewajiban yang harus kita penuhi. Wayambahi dan seyogjanya sebagai seorang penuntut ilmu itu ayyutahhira qalbah. Ayyutahhira qalbahu mensucikan, membersihkan hatinya. Minal adnasi dari segala macam penyakit hati. Belajar sehingga yang perlu dipelajari seorang penuntut ilmu tidak hanya ilmu yang dihafalnya. Bukan sekedar ilmu yang akan difahaminya. Akan tapi yang perlu dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah juga membersihkan hatinya. Maka harus ada keseimbangan. Bagi seorang mutafakih menuntut ilmu hukum halal haram dibarengi dengan ilmu tathirul qulub, ilmu tasawuf karena ketidakseimbangan ini membahayakan. Sehingga benar dikatakan oleh para ulama bahwa man yatafaqqah walam yatasawwaf tafasak. Kalau orang itu hanya mempelajari ilmu halal haram tapi tidak dibersihkan hatinya, tidak memahami ilmu tasawuf, tidak berusaha untuk riyadhah, berlatih memerangi penyakit-penyakit hati maka dia akan tafasak menjadi orang fasik. Ngentengkan hukum. Urusannya hanya halal haram. Tidak meningkat kepada rasa mencari kemuliaan. Selagi anda sudah membayar zakat. Maka ketahuilah tetangga anda yang kelaparan. Sudah tidak dituntut oleh mahkamah atau pemerintah. Agar anda memberikan santunan kepada tetangga anda. Karena anda sudah membayar zakat. Itu fikih. Seandainya ada negara Islam yang mengontrol kekayaan masyarakatnya, tetangga Anda yang sakit masuk rumah sakit tidak memberi baik, tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Maka secara fikih Anda tidak akan dituntut asalkan Anda sudah membayar zakat. Itu dunia fikih. Akan tapi kejam Anda punya uang melimpah ruah tapi tidak peduli dengan tetangganya yang sakit. Tapi dunia akhlak. Dunia tasawuf. Berkata lain bahwasanya tidak cukup dengan zakat yang kau bayarkan wahai orang kaya. Akan tapi pedulilah dengan tetanggamu itu dia. Itu akhlak yang dididikkan oleh diajarkan oleh Nabi SAW. wasallam. Orang yang hanya mengandalkan fikih saja lihat. Dia tidak peduli tentang diterima dan tidaknya sebuah amal akan tapi ia akan berbicara tentang sah dan tidaknya sahnya sebuah amal. Kalau seandainya ada orang melakukan sholat atau melakukan sedekah. Tujuannya hanya ingin bisa dispingin disanjung oleh manusia. Lihat secara lahir sedekahnya nyampe. Bisa membangun sebuah masjid dan sebagainya. Akan tapi alangkah sia-sianya hidupnya. Alangkah sia-sianya usahanya karena apa? Ia tidak bakal ia lihat dan tidak akhirat. Karena apa? Yang ia lakukan hanya secara fikih saja. Belum masuk derajat. Dibersihkan hatinya yaitu ketulusan yang ia ambil. Ia belum melakukan itu semua dengan ketulusan. Maka semua apa yang ia lakukan dari solatnya dan sedekahnya pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya lihat. Dunia fikih, dunia ilmu zahir ini penting. Ilmu hukum, hukum syariah zahir ini penting. Kalau ada orang hanya mementingkan batin saja. Dunia tasawuf tapi ternyata tidak peduli dunia hukum halal haram, maka tazandak. Dia lebih bahaya lagi ini. Yang penting hati, masalah sholat sama lain. Yang penting hati saya. Yang penting hati saya baik kepada Allah. Baik gimana? Dia tidak faham, faham makna kebaikan. Sholat nggak mau, yang penting hatinya baik kepada Allah. Mengamalkan dunia, ma, tasawuf tidak dibandingkan dengan kefikihan. Memang harus ada keseimbangan antara dunia ini. Ilmu Allah zahir kemudian dibarengi ilmu roh. Rukun ibadah secara zahir dan rukun ibadah secara batin. Rukun ibadah secara batin adalah menjauhkan ibadah kita dari hal-hal yang menghancurkan pahalanya. Atau menjadi sebab tidak diterima amal kita oleh Allah. Seperti adanya riak. Kebencian dengan sesama kaum muslimin. Itu adalah fikih batin yang harus kita hadirkan sebab fikih zahir yang dikatakan oleh para ulama salat musah dan kerja musah, Akan tapi jika ternyata tidak baringi dengan fikih batin tersebut, maka ketahuilah hanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Apa artinya itu semua? Baik. Maka di sini hendaknya bayi, hendaknya. embeho di sini juga artinya harus sebab membersihkan hati ini wajib. Bahkan bukan saja yang bahi seolah-olah yang bahi sunnah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa membersihkan hati itu adalah fardu ain di atas fardu ain, wajib di atas wajib. Wajib di atas wajib. Kalau belajar ilmu wudhu, ilmu solat adalah wajib. Akan tapi ketahuilah bahwa mempelajari ilmu membersihkan hati. Dan membersihkan hati itu sendiri adalah wajib di atas wajib liyasluha hendak agar menjadi layak hati tersebut Quran qur'ani untuk menerima Al-Qur'an dan ilmunya wa hifdhihi menghafal Al-Qur'an wastithmarihi untuk menyuburkan Al-Qur'an di dalam hatinya istithmar untuk menjadikan Al-Qur'an berbuah di dalam hatinya bagaimana Al-Qur'an berbuah di dalam hatinya Al-Qur'an tidak hanya sekedar lafaz yang diucap Kalimat yang dihafal bukan akan tapi bagaimana berbuah di hati kita. Buahnya Al-Quran di hati kita bagaimana? Al-Quran yang masuk, yang sudah difahami oleh akalnya, kemudian dirasakan oleh hatinya. Maka berbuah itu nanti Al-Quran. Membuahkan apa? Mengirim kepada seluruh anggota tubuh. Agar mempunyai gerak. Dan diam sesuai dengan seruan hatinya yang telah dipenuhi dengan ilmu Al-Quran. Sehingga muncullah pandangan seorang yang di dalam hatinya ada hati Al-Quran. Yang di dalam hatinya ada Al-Qurannya, maka pandangannya pun pandangan Al-Quran. Dia akan memandang orang lain dengan penuh kesejukan. Memandang orang yang lebih lemah dengan penuh kasih. Memandang orang yang orang tua akan berpandangan dengan penuh kehormatan. Dan seterusnya. Pandangannya ini buah daripada apa yang ada di hatinya. Tangannya pun tidak akan digunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah ridhai. Dan begitu juga langkah kakinya tidak akan melangkah. Kecuali ke tempat yang Allah ridhai. Dan itu buah daripada Al-Quran. Istithmar. Dari mana itu semua bisa terjadi? Berbuahnya Al-Quran di saat dia ditanam di dalam hati yang telah disiapkan untuk kesuburan ilmu Al-Quran tersebut. Ilmu Al-Quran jika ditanamkan di tempat di hati yang tidak layak untuk kesuburan Al-Quran, maka dia tidak akan berbuah. Seperti pohon yang ditanam di tanah yang tidak subur, maka ia akan susah untuk tumbuh dan subur. Dan kalaupun tumbuh, susah untuk membuahkan buah. Yang maksimal, yang yang benar. Ilmu pun demikian. Tempat tumbuh suburnya ilmu adalah hati. Yang bersih dari segala macam penyakitnya. Kalau sudah hati dipersiapkan maka layak untuk menjadi tempat tumbuh suburnya Al-Qur'an tadi. Ilmu Al-Qur'an. Waqad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala Ingat, Ala ingat inna fil jasati mudghatan di dalam hati dalam jasadmu ada segumpal darah. Fisik dan non fisik. Materi terlihat dan maknawi yang terasakan. Seolah-olah yang dituju adalah segumpal darah akan tapi yang dituju juga maknawiyat. Di dalam dirimu ada segumpal darah. Idza saluhat maksudnya hati. Idza saluhat jika benar sekumpal darahmu itu saluhal jasadu kulluhu maka anggota tubuhmu akan baik. Ada sentral. Pusat dari situlah akan memancar ke seluruh anggota tubuh. Raja yang ada di dalam dirimu, hati. Yang memberikan komando kepada semua anggota tubuhmu. Untuk maju dan untuk mundur. Untuk berangkat dan untuk kembali. Untuk diam dan bergerak. Itu komando daripada hatimu. Maka jika komandannya ini adalah tidak benar. Maka lihat. Ya, akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh. Dengan pekerjaan yang tidak benar. Wa idha fasad dan jika salah ini. Jika tidak benar komandan yang ada di dalam hatimu itu. Fasadal jazatu maka anggota tubuhmu pun akan rusak. Kullu semuanya. Ala wahyal qalb dan itu adalah hati. Begitu pentingnya hati. Dan inna Allah la yanduru ila suarikum wa ila atsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk lahirmu dan tidak melihat kepada jasadmu walakin Allah yang turu ila qulubikum akan tapi Allah melihat kepada hatimu jika ada seorang pengawas. Kadang anggap saja pejabat. Ini model biasanya orang pejabat itu kan dihormati dan disiapkan. Ini contoh. Kalau mau datang ke rumah seseorang, ini pejabat. Kenapa saya buatkan contoh pejabat? Ini yang sering terjadi. Kepala desa menyiapkan kelurahannya, bersihkan rumput, pasang bunga-bunga palsu, daun-daun palsu, Biar kelihatan katanya banyak. Pokoknya tempat-tempat yang sekiranya bakal dilihat oleh Pak pejabat itu akan di, dibersihkan. Kenapa itu semua dilakukan? Karena apa? Orang akan perhatikan sesuatu yang bakal dilihat. Yang bakal dilihat. Maka Orang tersebut memperhatikan bagian daerah-daerah yang bakal wilayah-wilayah tempat-tempat yang bakal dilihat oleh pejabat. Ini gambaran biasanya ada kebersihan desa, kebersihan ini. Kalau kita memberi contoh pejabat bukan berarti kita harus kagum kepada urusan-urusan seperti ini. Ini contoh. Lah kenapa ada orang mempersiapkan daerahnya untuk kunjung ada di saat menerima kunjungan dari atasan, atas. Lalu dibersihkan. Kenapa Ingin menyenangkan? Karena apa mereka akan melihat tempat-tempat ini. Anda pun mungkin akan Anda yang sadar. Setelah akad nikah. Suami istri yang halal. Pertemuan suami istri. Tanyakan kepada perias pengantinnya itu. Yang dihiasi wajahnya atau telapak kakinya? Hah? Kenapa harus wajahnya? Memangnya suaminya lihat wajahnya nanti? Iya, karena suaminya langsung lihat wajahnya. Enggak langsung mana telapak kakimu wahai istriku. Ada begitu? Maka dari itu yang di yang di, dihiasi dirias apanya? Wajahnya. Ini, ini berhiasnya. Pengantennya mau ditemukan sama calon suaminya, maka diriaslah bagian wajahnya. Dan semua jasadnya dikasih dandanan, disamping sesuai dengan syariat Islam, akan tapi yang menarik, sehingga sang suami nanti melihatnya senang. Sang suami pun juga demikian. Yang dibersihkan adalah bagian lahirnya, karena yang bakal dilihat oleh istrinya adalah bagian lah, lahir dan bukan telapak kakinya tadi. Kenapa? Itu yang bakal dilihat. Bagaimana kita yang sadar dan tahu bahwasanya Allah melihat hati, ternyata kita tidak pernah mempersih, menyiapkan apa yang bakal dilihat Allah. Allah melihat hati kita. Maka utamakanlah bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena Allah melihat kepada hati kita. Dan memang Allah juga merhatikan urusan jasad kita. zinatakum Ambillah perhiasanmu maksudnya. Yang wajar. Di saat engkau menghadap kepada Allah, lahirmu pun harus benar. Maka diperintahkan kita untuk menutup aurat di dalam sholat. Pergi ke masjid dengan baju yang paling bersih. Dan seterusnya secara lahir pun kita harus perlu berdandan. Akan tapi ketahuilah yang paling dilihat oleh Allah nanti adalah bikum hatimu semuanya. Nah ini yang harus kita perhatikan hati. Allah melihat hati kita. Maka orang yang sibuk memperhatikan jasadnya, tidak memperhatikan hatinya, maka sebetulnya yang kurang adalah keyakinannya bahwa Allah melihat hatinya. Waqad ahsanal ahsanal qailu biqali sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh seseorang bahwa yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liziraati. Yatibu akan menjadi baik al qalbu hati itu lil ilmi untuk ilmu kama seperti hanya tatibu menjadi baik al ardu hati itu liziraati untuk tanaman. Artinya apa? Jika tanah itu baik, maka dia akan menjadi baik untuk pertumbuhan. Jika tanah itu baik, maka tanah itu akan baik jika kita taburkan benih di atasnya. Begitu juga il hati. Kalau hati itu baik dan bersih, maka dia akan layak untuk menjadi tempat tumbuhnya ilmu. Jadi perhatikan tempat tumbuhnya ilmu. Yang pengen ilmu-ilmunya pengen cepat berkembang tumbuh. Maka bersiap-siaplah dengan hati yang siap untuk ditaburi benih-benih ilmu. Hati. Dan itu ilmu bersihkan hati sampai Imam Ghazali rahimahullah panjang sekali dalam kitab Minhajil Abidinnya. Bagaimana membersihkan hati. Menjelaskan hati itu seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan penyakit-penyakit masuk ke hati itu beda dengan anggota tubuh yang lainnya. Kalau anggota tubuh yang lainnya itu kemasukan penyakit, pintunya jelas. Kalau mata, agar tidak terkotori dengan penyakit-penyakit maksiat mata, cukup pejam begini. Selesai, tidak melihat yang haram. Telinga kita tutup. Agar tapi yang namanya hati kalau sudah rusak, lihat. Pandangan seminggu yang lalu pun masih masuk ke hati kita. Eh? Pandangan seminggu lalu masih masuk ke hati kita, lihat. Jadi pintu untuk masuk, kotoran masuk ke dalam hati ini banyak sekali. Maka hati harus kita jaga. Wayambahi, eh para murid. Kata Imam Nawawi. Ini eh, para murid wayambahi dan seyogyanya. Seorang murid itu ayat tawadu, hendaknya bertawadu. Tidak boleh sombong limu alimihi kepada gurunya. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh para guru-guru musyid. Guru murabbi. Pertama kali yang digembleng adalah hatinya seorang murid. Dipersiapkan. Sebab hati yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu yang menjadikan orang tidak bisa nerima ilmu. Siapapun dia. Ada empat sebab kesombongan tolong dicatat. Ada apa pada diri kita? Kira-kira yang mana yang menjadikan kita sombong? Kalau sudah punya tidak punya empat ini masih sombong, keterlaluan di atas keterlaluan. Orang sombong dengan dengan ilmunya. Biarpun ilmunya berbeda. Ustadz ilmunya hanya ilmu agama, ilmu fikih, ilmu Al-Quran. Ada seorang profesor doktor ilmu ekonomi. Karena sombong dengan ilmunya. Hmm. Sorry dong geng, siung saya profesor. Datang anak pon, datang ke kiai. Lulusan pondok, SD aja gak tamat. Enggak deh. Padahal urusannya beda. Biarpun profesor ilmu ekonomi. Kalau nggak ngerti ilmu agama harus datang kepada us. Ustadz. Tapi karena dia sombong, maka dia tidak mendapatkan ilmu ilmu. Ustadz mondok 15 tahun, jadi kiai 25 tahun sombong. Saya kiai. Suruh denger omongan dokter. Nah, sombongnya kiai. Ya enggak deh, kan dokter bilang kiai, mohon jangan dimakan kiai ini berbahaya, nanti bisa penyakitnya tambah parah. Mungkin kiai bisa langsung dut alias mati. Kiainya sombong. <laughs> Kiai wali nasihati. Saya 25 tahun jadi kiai. Mau ngondok 15 tahun. Tidak deh. Tidak <laughs> mau. Makan mati tuh kiai. Jadi kiai pun juga mah. Mati. Jadi karena apa som? Sombong. Jadi kiai yang sombong seperti itu. Sama. Kiai tidak patuh dengan arsitek. Ada insinyur datang ke pondok kiai. Bangunan begini berbahaya nanti bisa roboh. Eh kamu yang ngingetin saya kiai. Saya itu jadi kiai sudah lama. Nah, urusannya beda. Jadi orang sombong bisa karena il, ilmu. Sehingga lihat ada orang yang sombong. Membuat majelis-majelis kesombongan. Majelis kesombongan. Ada majelis kesombongan baru ini. Catat ini ada baru ini. Majelis kesombongan. Pengajian kelas menengah ke atas. Menengah ke atas. Pengajiannya orang kaya. Jadi kalau giliran ngaji ke tempat lain, sorry. Kiai pun, kiai pun, kiainya pun harus dikemas menjadi kelas, kiai kelas menengah ke. Dijemput dengan mobil mewah, biarpun pinjem. Ya, ya pokoknya harus begitu, dikemas begitu. Dipasang semuanya. <laughs> Jadi palsu bagaimana dakwah akan nyampe ke hati orang kalau dikemas dengan kepalsuan dan kebohongan. Turunnya tidak boleh dari tempat ini, harus dari hotel mewah. Dikemas nanti semuanya. Dakwah tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di situ hadir asyraf, orang-orang mulia dan itu juga fuqara. Sehingga menjadi sebab apa? Giliran pengajiannya orang biasa enggak mau. Oh, ini giliran orang biasa enggak mau deh. Saya kan orang aneh. Pengajian saya harus pengajian kelas A. Aneh nggak bisa dong. Pengajiannya Pak Haji dan Bu Haji. Ini ada perkumpulan jamaah haji ada lagi ini Hati-hati, mohon maaf Pak Haji yang punya kumpulan khusus mohon didengar, tidak boleh tersinggung. Karena mau diajak kepada kemuliaan. Ini ada rombongan kelompok Pak Haji, reuni Haji tahun 2016. Padahal belum datang. Sudah, nggak enak. Jadi tidak ada yang dikunjing ya. 2016. Eh? Iya. Rombongan jamaah haji tahun 2016-2017. Saya ini membuat perkumpulan. Pengajian Pak, ha? Pak Haji. Kalau ada yang bukan haji ikut pun tanya, ini belum haji kan? Belum haji kan? Kok bisa ikut? Kok belum haji kok pakai kopiah putih? Ah, boleh. Wah, punya fatwa baru. Nih. Belum haji nggak boleh pakai kopiah putih. Dan nggak boleh ikut rombongan Pak Haji. Giliran ada pengajian biasa berkata, wah kita mal lain. Pengajian kita khusus pengajian Pak Haji. Kalau pengajian orang biasa mah lain. Kita kan orang-orang ah, aneh. Nah itu. Itu ada terbentuk kesombongan-kesombongan seperti itu. Ada kesombongan karena ilmu, ini kesombongan karena kekayaannya. Ada orang karena kekayaannya menjadi sombong. Lihat. Sombong dia. Kaya. Kelas menengah ke atas. Itu tadi. Menjadi sombong. Jadi ngaji pun harus pakai kelas-kelasan. Ini musibah. Kemudian ada lagi. Waduh, anaknya pejabat paling susah diatur. Sehingga banyak kiai suruh datang ke rumahnya pejabat ngajar anaknya. Ini termasuk dilarang oleh Imam Nawawi kemarin itu. Anak pejabat. Ya kalau pejabatnya seperti Harun dan Rosid, anaknya dikirim ke rumahnya kiai, suruh mencuci kakinya malah gak terima. Kenapa cuma nyuruh kaki saja? Bahkan kalau anakku suruh melakukan lebih dari itu pun aku rela. Itu mau pejabat hebat. Pejabat yang tidak sombong. Ada lagi karena nasab. Wah ini kacau ini. Anaknya kiai itu susah diatur. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Padahal dia bahlul. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Oh, anaknya kiai. Jadi ini. Yang kiai mah bapaknya. Wah dia hanya hanya kerjaannya naik motor. Rangreng sana. Eh, mohon maaf ini anaknya kiai yang rangreng bukan anda loh ya. Ini ini saya bayangkan saja. Ini khayalan di dunia. Dunia mana gitu. Jadi ini contoh. Dan memang disebutkan seperti itu. Kesombongan gara-gara ilmu. Ilmu bapaknya kadang-kadang bukan ilmunya. Wong sombong karena ilmunya saja sudah tidak benar. Sekarang sombong karena ilmu bapaknya. Sehingga lihat semuanya dia susah diatur akhirnya. Karena itu. Tapi kalau sudah tertata hatinya, biarpun anaknya kiai tahu. Kiai tawadu, anaknya kiai tawadu banyak. Anaknya kiai sombong. Yang punya nasab ini. Gara-gara nak Nasab tadi karena nasab kepada bapaknya, merasa dia kayak bapaknya, susah diatur. Diajari oleh seorang ustad dia bilang, ustad itu kan muridnya abah saya. Muridnya abah saya. Kadang-kadang tidak punya adab jadian sama ustadnya itu. Karena apa? ustadnya muridnya abah, abahnya. Mohon dibantu anak-anak agar tidak sombong. Kita punya anak juga. Jadi tidak perlu disanjung, di, mulia dilebih-lebihkan ya. Kadang-kadang disetting sama bapaknya sang kiainya. Pokoknya dibikin orang itu terkagum-kagum. Disebut, anak saya ini punya kelebihan. Membuat cerita tidak palsu. Waktu hamil dulu begini, begini, begini. Ini malahin anak saya itu. Saya waktu itu mimpi begini. Pokoknya disetting agar anaknya diagung-agungkan sebelum waktunya. Jadi anak setan pada waktunya nanti. Gus. Eh, Gus. Orang Jawa Timur itu kalau punya anak dipanggil Gus, saya orang Jawa Timur. <laughs> Berarti anak saya Gus. <laughs> Dipanggil Gus bukan suatu panggilan yang salah akan tapi lihat. Ada Gus yang gosong nanti. Tidak dididik dengan yang benar. Sudahlah pakai namanya biasa saja. Kita sebut namanya yang baik. Anakku yang baik. Nak dan sebagainya. Dipanggil Gus apa tidak boleh? Ya boleh, wong panggilan justru seorang itu itu panggilan Gus di Jawa Timur ya. Kalau di sini kan Kang. Eh? Hah? Oh, kacung. Kacu. Kacung. Ya wes kacung, acung. Baik, terserah. Enggak ada masalah karena gelar itu. Yang menjadi masalah jika gelar itu diberikan kepada anak menjadikan anak som, sombong, sombong karena nasab. Kita pernah punya kawan. Putranya seorang yang soleh, yang barusan meninggal. Romayai Abdullah Fakih. Beliau punya anak. Belajar satu pesantren dengan kami. Itu berapa bulan gak ada yang tahu kalau beliau anaknya kiai. Subhanallah. Beliau belajar di Bangil, putra beliau itu kita tidak pernah tahu padahal bergaul gini-gini. Setelah beberapa waktu, ada hall itu, di rumah beliau ada hall kita dibawa. Lah, ini kok ini rupanya anak beliau. Jadi ada sebagian kiai yang memang mengajari anaknya tawaldo, tawaldo. Sehingga putra-putra beliau diajari. Subhanallah. Jadi mondok nggak pernah tahu. Sekarang mondok pun kadang-kadang di pondok sudah ketahuan ini anaknya ini tempatnya beda, ini tempatnya beda, ini tempatnya beda. Sudah dididik kesombongan di situ. Nah ini contoh kiai-kiai seperti ini loh contoh yang mendidik anaknya. Makanya anaknya benar tawaduk sampai hari ini anak-anak beliau putra-putra beliau tawaduk. Itu, Jadi kesombongan karena nasab ini musibah. Nasab, uh, nasab. Nasab tidak akan menyelamatkan. Anaknya kiai, iya bapakmu selamat. Belum tentu engkau selamat. Maka orang sombong karena nasab banyak, sombong karena nasab. Bahkan kadang menjadi mengentengkan. Dan kadang makomnya seorang bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Makomnya bapak menjadi fitnah untuk sang anak. Misalnya bapaknya orang yang dikeramatkan, diagungkan, diwalikan. Itu biasanya rusak juga di anak yang tidak kuat karena tidak pernah mendapatkan tarbiyah. Hanya kerjaannya berbangga saja, tapi dia sendiri tidak pantas untuk dibanggakan. Berbangga terus, sombong sana sih. Bahkan ada lagi. Mengkeramat-keramatkan orang tuanya agar dia numpang keramat gandul nanti. Jadi orang tuanya disetting ceritanya macam-macam bapaknya begini-begini. Sehingga benar sebagian para kekasih Allah itu berdoa, Ya Allah, apapun kelebihan. Aku ingin menjadi kekasihmu, Ya Allah, walimu. Tidak ada yang tahu kecuali engkau. Bahkan ada yang berdoa di antara mereka para pejuang-pejuang. Ya Allah tampakkan keberhasilanku dalam berjuang ini nanti di akhirat saja. Aku tidak ingin melihat di dunia. Allah. Jadi berjuang siang malam tidak ingin melihat buahnya di dunia. Karena takut apa? Takut fitnah buat dia. Dan juga bisa takut fitnah untuk anak-anaknya. Banyak fitnah. Dikatakan aktarun nasi erodan minal ilmi wal ulama'i siapa? Abna'uhum. Dikatakan oleh penyair bahasanya. Yang paling banyak berpaling dari ilmu dan ahli ilmu itu adalah anaknya ahli ilmu. Innalillah wa Ya karena seperti itu. Sudah dididik dari kecil dengan kesombongan. Kalau sudah berangkat dari kecil dengan kesombongannya itu. Sombong itu menjalang, menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Sehingga apa? Sudah dimuliakan mau belajar malu gengsi. Semakin hari bukan semakin pintar. Semakin bo bodoh. Akhirnya berpaling dari ilmu. Makanya siapapun dari Anda yang ustadz, Anda yang kiai tolong perhatikan pendidikan. Bukan ilmu yang kau berikan kepada anakmu terlebih dahulu, akan tapi ketawa ketawaduan ini dengar Imam Nawawi. Jangan sampai anakmu sombong dengan nasabnya nyambung kepadamu, wahai para guru. Susah nanti anakmu menuntut ilmu. Wa yata'addabu ma'ahu dan seorang murid hendaknya punya tata krama pada gurunya. Tata kerama kepada gurunya wa inka na asghara minhu biarpun gurunya itu lebih sedikit lebih muda, lebih kecil ilmunya, lebih lebih muda umurnya. Dan banyak kejadian semacam ini, gurunya lebih muda. Sebab itulah begitulah Allah memberi. Dan betul yang namanya umur itu hijab. Kadang-kadang tidak mau belajar kepada anak muda. Akan tapi lihat dari masa ke masa orang-orang muda. Seperti Imam Nawawi rahim, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lihat. Beliau mengajar. Pernah beliau mengajar di bulan Ramadan sambil makan. Hebat ya. <laughs> ngajar sambil makan ini bagaimana ini? Imam Syafi'i ngajar di siang hari bulan Ramadan karena beliau masih belum balik, masih anak-anak, sebetulnya beliau puasa, akhirnya nggak kuat. <laughs> karena beliau masih kecil sudah bisa ngajar. Jadi memang hijab betul kesombongan. Wah ini. Masih muda gimana saya belajar dari anak muda. tidak deh. Jadi banyak guru-guru muda, termasuk yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di Hadramut sana, ada Habib Ali Al-Jufri. Habib Umar, itu adalah ulama-ulama muda. Habib Abdullah Baharun, guru kita. Itu adalah umur umur berapa? 40 berapa? Habib Ali sendiri 42 tahun. Hari ini. 42 tahun, 41 atau 42? 41 tahun. Akan tapi bagaimana manfaat ilmunya? Yang masuk Islam di tangannya ribuan. Allah berikan keberkahan. Dan Imam Nawawi sendiri umurnya berapa? Tidak sampai mencapai 50 tahun. Sudah meninggal. Tapi lihat yang ditinggalkan seperti itu. Meninggal muda itu. Jadi ah, ah, ini ada hijab. Hijab itu biasanya karena umur. Maka hendaknya seorang murid itu punya adab kepada gurunya. Biarpun gurunya itu lebih muda. Katanya Imam An-Nawawi. Wa aqalla syuhratan. Biarpun gurunya itu kurang masyhur, subhanallah. Ini kayaknya peringatan buat anaknya ustaz. Sebab anaknya kiai itu biasanya lebih masyhur kan? Lah guru yang mengajarnya kadang-kadang tidak ada yang kenal kecuali hanya di pondoknya saja. Maka ketahuilah. Biarpun engkau lebih masyhur dan kita menemukan orang-orang tawadhu yang masyhur kelas-kelas. Masya Allah. Ternyata kadang datang ke rumahnya kiai untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Kita menemukan orang yang sudah masyur. Katakanlah nasional lah. Tapi ternyata di saat duduk dengan seorang alim, dia mengambil faidah dan belajar. Ketulusan itu. Jangan sampai kemasyuranmu. Sebab kemasyuran itu tidak ada hubungannya dengan ilmu. Bahkan orang bisa masyur karena kejahatannya. Ada orang masyur karena kebodohannya. Jadi tidak serta-merta orang yang masyur harus il alim. Jangan sampai kemasyuranmu itu menghalangimu untuk menuntut ilmu atau menjadikan engkau tidak beradab kepada gurumu. Wa qalla syuhratan biarpun gurumu itu kurang masyhur dibanding kamu. Wadah sahabat mungkin nasabnya gurumu itu adalah tidak sehebat nasabmu. Gurumu adalah mungkin bapaknya dulu adalah orang yang enggak benar, kemudian sadar menyekolahkan anaknya sampai menjadi seorang alim, dan engkau adalah silsilahmu adalah anak-anak kiai. Wah, hebat. Jangan sampai menjadikan itu semua engkau tidak beradab. Karena ilmu tidak akan datang kepadamu. Wasolahan mungkin gurumu kurang dalam kesolehannya. Maksud kesolehan sini adalah bukan melakukan kemaksiatan, tidak. Karena ada seorang murid yang lebih banyak ibadahnya daripada gurunya. Ada? Tidak mustahil itu. Ada seorang yang seorang yang belajar ilmu menuntut ilmu lihat Sholat sunnah tidak pernah terputus. Puasa tidak pernah terputus. Lihat, menjaga lidah. Masya Allah perilakunya sangat baik. Mungkin hanya dia adalah kurang ilmu. Tapi dia mulia. Maka jangan sampai kita menilai, wah guru kudu jarang. Ini ibadahnya mah kurang. Nah ini sudah nggak benar. Cukuplah bagimu jika guru itu tidak melakukan maksiat terang-terangan untuk di hadapanmu. Jadi artinya kesolehannya, engkau lebih soleh, akan tapi ilmunya dia lebih darimu. Maka di saat engkau yang lebih soleh, Engkau yang lebih banyak ibadah. Engkau yang lebih khusyuk di dalam ibadah. Di saat berguru kepada guru, biarpun gurumu. Secara kesolehan ibadahnya di bawahmu, maka ketahuilah. Kewajiban tetap menghormatinya. Wa khairi dhalika dan yang lainnya. Wa lil ilmu wa lil ilmi. Dan hendaknya tawaduk dengan ilmu. Dengan tawaduk dengan ilmu. Bukan saja kepada gurunya. Ilmu. Tawaduk kepada ilmu. Itu merasa dia butuh kepada ilmu. Jadi menghormat ilmu. Jadi kita tuh menghormat ilmu, menghargai ilmu. Termasuk menghargai kitab itu. Menghargai kitab, menghargai ilmu. Dan termasuk menghargai ilmu nanti akan disebutkan. Tidak akan duduk menuntut ilmu kecuali dia sudah punya air wudhu. Sama menuntut ilmu. Wabitawadu'ihi. Maka dengan ketawaduannya lil ilmi kepada ilmu. Maka dengan ketawaduannya tadi yudrikuhu maka ia akan mendapatkan ilmu. Maka tawadu itulah kunci untuk mengalirkan ilmu agar mengucur ke hati kita. Kalau Anda ingin menuangkan air antara gelasmu, antara gelas kita dengan tekonya lebih tinggi gelasnya, bisa ngalir atau tidak. Harus ada di bawah. Ini disiapkan wadahnya. Al-ilmu harbun il fatal muta'ali. Dikatakan walaqo waqat qalu nadman ada mereka yang berkata menyenandungkan syair yang berbunyi al ilmu harbun lil fata al mutaali. Ilmu itu musuh pemuda yang sombong. Nggak ada. Nggak ada ilmu. Tadi belum sempurna, sudah sempurna ya. Saya sebutkan sebab kesombongan adalah ilmu, harta, tahta, dan nasab. Baik. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong. Nggak bisa datang. Kesaili harbun lil makan al-ali. Sama seperti air yang mengalir curahan hujan mengalir ataupun banjir dia itu akan menghantam segala sesuatu yang tinggi maka terus maka yang tinggi itu akan menjadi musuhnya ilmu orang sombong itu musuhnya ilmu susah ia mendapatkan ilmu bayi dan seyokianya ayang koda, hendaknya patuh pasrah alimihi kepada mu alim gurunya Sampai dikatakan dalam dunia tarbiyah dan dunia masyihah itu seorang murid di hadapan gurunya itu kalmay kalmayyid baina yadayil ghasili yang namanya seorang murid itu di hadapan gurunya seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Ada yang protes tidak Ada orang dimandikan mayit dimandikan protes? Enggak ada. Ya seperti itu. Kalmayyid baina yadayil ghasil mau diapakan? Yang penting bersih beres. Maka di dalam dunia tarbiyah itu ditekankan masalah kepatuhan kepada guru. Wa fi umurihi. Hendaknya dalam segala urusannya itu musyawarah, istisyar. Minta pendapatnya seorang guru. Minta pendapatnya seorang guru karena mereka beliau itu yang turbinurillah. Kadang seolah menurutmu tidak baik akan tapi ketahuilah kebaikan bersama pendapat orang-orang yang telah engkau husnudoni ana inda dhanni abdi bi. Wa anna termasuk Anda berkhusnudan kepada orang tersebut sama dengan khusnudan kepada Allah. Karena orang tersebut adalah seorang guru. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi. Awas-awas dengan firasatnya seorang mu'min karena dia akan melihat dengan cahaya Allah. Minta petunjuk. Sehingga seseorang itu kadang tidak langsung seorang alim, seorang soleh itu kalau Memberikan pendapat itu tidak serta-merta. Bukan saja dipelajari secara lahir, dohir. Akan tapi dia juga mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yushawiru fi umuri. Dunyahu wa akhrahu. Dunia dan akhirat. Kadang petunjuk guru luar biasa. Yang tidak bisa dicerna oleh akal. Seorang guru kadang melarang sesuatu. Akan tapi ternyata baru kebaca. Terbukti kebaikannya adalah setelah beberapa waktu. Uyuk wa yakbal qawlahu dan tidaknya nerima omongannya. Kal marid seperti orang yang sakit. Anda itu sakit. Datang al-akil sakit yang punya akal. Anda orang sakit yang berakal. Hendaknya yakbalu nerima qawlat tabibin nasih. Al-hadik harus mau dengar omongannya seorang dokter yang memberi nasihat yang dokter itu memang dokter ahlinya. Kira-kira kalau Anda dikasih tahu dokter ahli mau patuh, anda, anda berpenyakitan. Ya kalau orang sadar dirinya berpenyakit, pasti dia akan patuh. Dikasih tahu sama dokter patuh. Ini urusan agama tentu lebih dari itu. Ini seorang yang sakit datang ke dokter, apa kata dokter pasti tidak. Ngar begitu juga seorang murid yang belajar dengan guru hendaknya patuh. Wah ada Allah dan dalam ilmu ini lebih. Kalau seorang sakit patuh dengan omongan gurunya, ketahuilah di dalam menuntut ilmu harus lebih dari itu. Karena kalau tidak patuh dengan dokter, itu paling kita itu celaka dalam urusan fisik kita. Tapi kalau sudah tidak patuh dengan guru, maka kecelakaan kita bukan urusan fisik tapi urusan hati. Urusan akhirat kita. Semoga Allah berikan kepada kita sebagai murid adab dan tata krama kepada guru sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saja kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Syukur kasih kepada guru kita semua Bu Yahya yang telah menerangkan kitab atibianya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya, tanya jawab dan kami persilahkan kepada penanya laki-laki satu pertanyaan dan penanya ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya sayang yang saya hormati, semoga Buya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam berdakwah. Amin amin. Amin. Uh, ada yang ingin saya tanyakan uh, mengenai hukum tentang mut'ah. Apakah mut'ah? Um, apakah dalam mut'ah itu hukumnya wajib ataukah misalkan dalam bentuk uang apakah harus sesuai dengan ketentuan dari pengadilan atau eh, sesuai kemampuan. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waktu kami sedang sholat isya berjamaah, tiba-tiba ada anak kecil lari-lari dan nabrak kami sehingga kami tergoyang begitu. Saya lata ya Allah begitu. Tetangga saya yang dekat saya astagfirullahaladzim begitu. Dan kami meneruskan uh, sholat menurut imam. Apakah sholat kami itu uh, sudah uh, sah atau perlu diulang? Demikian mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya mut'ah. Mut'ah itu bukan mut'ah nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah mutlak haram dan itu tidak sah. Nikah mut'ah itu kawin kon kontrak. Tidak ada kawin kontrak, menikah sebulan. Ini ada satu kelompok akidah Syiah memperkenankan nikah mut'ah. Wah ini musibah. Akhlak akan rusak. Dan pertama kali yang dirugikan adalah kaum wanita yang bakal dihinakan. Apalagi mendapatkan pesan-pesan kalau nikah mut'ah itu pahalanya begini begini seolah-olah lebih gede pahalanya daripada menikah dengan istri yang beneran ini musibah jadi nikah mut'ah itu haram ini ini bukan masalah itu hanya kita singgung saja masalah mut'ah ditolak dalam perceraian yang dirugikan adalah para wanita bukan saja itu akhlak sebab nikah mut'ah itu adalah tanpa saksi tanpa wali bahkan boleh pinjam pinjam ada pada perempuan. Neng pinjam duit seratus ribu. Untuk apa bang? Untuk nikah mut'ah denganmu. Oh ya bang, ini seratus ribu. Akhirnya apa? Aku nikahi kamu dengan seratus ribu, Neng. Aku terima. Langsung berduaan, nggak ada yang tahu. Apa kasih? Ya, bentuk perzinaan. Ya, dimana kita bisa membawa perempuan mana saja, lalu nikah. Dan itu mut'ah. Maka tidak dibenarkan mut'ah itu. Dan hukumnya adalah haram dan itu adalah tidak sah. Adapun masalah mut'ah. Mut'ah itu di dalam istilah perceraian adalah mut'ah itu kenang-kenangan yang diberikan oleh seorang suami di saat memberikan apa mencerai seorang istri. Sehingga itu penerapan daripada imsak bima'ruf atau tasrih Jika engkau menikahi seorang perempuan wahai bapak, menikahi seorang perempuan wahai bapak, wahai suami, maka bawalah ke rumahmu dengan engkau hormati dia dengan baik. Akan tapi jika terjadi satu permasalahan, maka hendaknya kalau harus mencerai, tentunya cerai yang memenuhi syarat. Jangan selalu serta-merta berkata bahwasanya uh, cerai adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Lalu ini dipakai gembar-gembar oleh suami yang dolim. Biasanya kalau suami suka membawa ini itu suami dolim. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Semua yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Sementara dolim. Ada perceraian itu yang wajib. Perceraian yang wa? wajib. Bagaimana perceraian wajib? Walang Penjalankan hidup sudah Enggak benar. Suami fasik. Tidak sholat. Tidak. Sudah sholat. Tidak sholat. Mabuk. Kemudian. Waduh macam-macam. Maka di dalam hal ini. Seorang perempuan itu sudah tidak perlu hidup dengan seorang laki dan semacam, semacam itu. Atau sebaliknya seorang istri tidak bisa dididik. Diajak sholat tidak mau, mabuk iya segala macam, gunjing, ah, semua dosa dilakukan. Untuk apa itu semuanya? Sehingga di saat-saat seperti ini, perceraian sudah derajat wajib. Harus, karena apa? Jangan sampai uh, keharaman terus terjadi. Setelah mendidik tentunya. Maka jangan sampai serta-merta kita pakai hujah, Abu Ghadul halali ilallahi tolak paling halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Itu ada rinciannya. Memang ada tolak yang haram. Mencerai orang tanpa sebab. Seorang istri tiba-tiba minta cerai kepada istrinya tanpa sebab. Kepada semuanya minta sebab. Itu adalah haram dan dosa. Tapi ada cerai yang ternyata syar'i, cerai yang syar, cerai yang kadang sunnah, ada cerai yang kadang wajib. Tapi ingat cerai itu adalah solusi terakhir. Memang kita tidak menginginkan perceraian siapapun. Akan tapi kadang bagi seseorang perceraian adalah solusi seperti contoh Ibu tiba-tiba ada orang datang. Akan ku robek perutmu. Kurang ajar tak? Hah? Mau merobek perutnya ibu? Mau Tidak Hmm, mau. Sekarang ada tak ibu-ibu minta dirobek perutnya bayar? Ada tak? Hah? Hah? Operasi? Ada kan? Lah cerai ya kita gitu bu. Bayar lagi. 8 juta. Ini berapa? Ini 8 juta bayar. Nah begitu, tolak tuh begitu perceraian. Jadi merobek perut sebenarnya bukan tujuan. Cuman karena harus dirobek agar sem sembuh. Kalau tidak perceraian terus dolim. Istri tempelengi terus pakai tendang main bola. Dar, dar, dar, dar itu. ah. Maka saat itu perceraian harus. Agar suami tidak selalu dolim. Kasih aja patung. Kasih, kasih, kasih. Ah, jangan patung. Patung haram ya. Kasih aja kayu glugu begitu biar. Ayo biar tendang itu. Istri ditendangi. Cerai. Maka cerai saat itu menjadi menjadi syar'i. Dan masalah mut'ah itu, mut'ah itu pemberian hadiah di saat bercerai. Itu reh bihsan. Jadi kalau kita ingin melepas, maka hendaknya kita melepasnya dengan kebaikan. Jadi bukan jangan apa uh, melepasnya itu adalah dengan permusuhan. Tidak seperti itu. Adapun hukumnya yang namanya mut'ah itu berbeda pendapat ulama dan kebanyakan dari madhab kita ulama Syafi'i mengatakan mut'ah itu tidak sesuatu kewajiban. Memang ada dari madhab kita, madhab kita sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah bahwasanya mut'ah itu bukan sesuatu yang wajib. Misalnya kalau cerai, buatkan rumah. Karena semoga setelah dicerai, nanti bisa menikah dengan suami, suami yang lain, sehingga mungkin lebih bahagia dengan saya. Itu suami, itu laki-laki mulia itu. Karena apa? Jangan sampai perceraian malah mendoakan jelek. Enggak hmm, bakal dapat suami kayak saya. Hmm, terlantar, mati, sampai tua, jadi janda. Heh, wah ini sudah enggak benar. Bahkan kalau disupport, kalau perlu dianjurkan agar menikah, segera menikah. Karena apa? Jika tidak punya yang halal, biasanya yang dilakukan adalah ha haram. Cuma telah menikah, aku biayai kalau perlu. Kalau perlu setelah mencerai seorang istri, carikan seorang suami dibiayai. Kamu mau nikahi bekas istriku saya? Ini duit. Hebat. Lembut A ah, itu pemberian hadiah dan kadarnya pun berbeda-beda. Kadarnya pun tidak ditentukan. Sebagian lama mengatakan kadarnya ya sekedar untuk bekal hidupnya beberapa waktu saja. Apakah seminggu atau sebulan. Jadi tidak ada ketentuan masalah itu. Intinya harus ada kenang-kenangan atau istilahnya apa namanya hadiah. Ya, biar perpisahannya itu adalah perpisahan yang tidak mengundang permusuhan. Imsak bil atau tasrih bi ihsan dilepas dengan cara kebaikan. Itu namanya mut'ah di dalam istilah istilah fikih dalam ahli sunnah wal jamaah bukan mit'ah di dalam mut'ah di dalam madhabnya apa bukan dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi mut'ah di sini bukan adalah perceraian hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada bekas istrinya setelah di, diceraikan. Kemudian apa pertanyaan yang ke selanjutnya adalah tentang sholat. Ah, Ibu, sholat itu memang tidak boleh ngomong. Kecuali ngomong yang tidak sengaja dimaafkan. Ngomong tidak sengaja itu bagaimana ceritanya? Ibu belum waktunya salam, kok sudah sah? Baru sholat maghrib dua rakaat, tiba-tiba assalamualaikum. Lalu ngomong, eh yang nyimpen tas saya tadi siapa sih? Bu, kurang satu rakaat. Hmm, langsung ber berdiri. Tapi kalau ngomong, yang disengaja, pak batal. Jangan seperti sebagian orang. Lagi sholat, ada imamnya salah. Mestinya kan pakai kalimat Subhanallah. Akhirnya ini imamnya tiga. Nah, makmumnya tiga. Satu, dua, tiga. Imamnya tuh salah. Kata yang paling kanan tuh berkata, eh salah. Ya batal lah sholat. Rupanya yang kedua tuh ngerti hukum nya batal. Akhirnya ngomong, kalau sholat jangan ngomong begitu. Nah, Tinggal satu yang ketiga. Ya makanya diam kayak saya yang bener. Jadi Bu ya. Maka kalau ada anak kecil kok tiba-tiba Anda mengucapkan misalnya kok istighfar, masih istighfar dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan karena nanti Anda terkagetkan dan Anda baca is istighfar. Kalau hus diam. Nah, itu bah batal ini. Hus diam. Nah, kenapa harus ngomong begitu ya? nggak bisa. Jangan baca istighfar subhanallah. Oh, maka itu tidak membatalkan saja. Jadi kalau kita mengatakan diam, karena dia khitab kita kembali kepada orang tersebut, maka itu bah, batal. Kalau ibu mengucapkan astagfirullahaladzim, karena kaget astagfirullahaladzim. Karena ada refleks orang. Refleks dengan kalimat yang mul mulia. Kemarin kita juga waktu ya orang awam itu banyak, dia hanya di, di sini saja. Biarpun orang Arab, kita sholat dengan seorang bapak-bapak <coughs> waktu umroh. Ada anak kecil rupanya main. Ada, cis, cis, cis, cis. duduk, duduk. Jadi anaknya tuh memang rewel lompat sini. Dipegang duduk. Berkali-kali. Waduh. Kacau. Jadi biarpun pakai jubahnya apa? Oh, bajunya panjang putih ya. Itu bukan belum tentu orang orang ngerti. Biasanya dia juga orang awam. Jadi orang awam tuh di mana-mana ada. Jadi cis, cis. waduh kacau. Jadi tidak jadi batal kalau kita menyuruh anak kita untuk diam dengan kalimat diam. Tapi kalau kita memegangnya atau menggendongnya atau memeluknya, itu tidak membatal talkannya. Atau ternyata kita pegang mulutnya. Tidak batal. Bahkan Nabi pun pernah menggendong bayi di saat melakukan sholat. Dan kalimat hush itu punya arti. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat fi'il. Kalimat tapi bentuk maknanya pekerjaan. Apa itu? Hush itu artinya apa? Hush. hush. Di? Diam. Hub. Berhenti. Jadi itu sama. Hal-hal seperti itu karena apa? Itu adalah huruf yang keluar selain daripada khitab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, maka itu membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau terjadi dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan salat. Dan tidak sengaja contohnya yaitu tadi orang yang lupa tiba-tiba kok ya namanya lupa. Orang lupa tidak bisa dibuat-buat. Dan lupa pun tidak bisa dibuat-buat. Eh, orang lupa tidak bisa dibuat-buat dan lupa juga tidak bisa dibuat. Nggak bisa orang buat lupa, ya. Orang lupa nggak bisa dibuat, buat. Tapi orang lupa pun tidak bisa dibuat. Buat-buat nggak bisa, kurang tidak ada. Jadi lupa ya lupa. Kalau orang lupa kok tiba-tiba assalamualaikum, tiba-tiba ngomong, maka saat itu pun masih sah langsung saja dilanjutkan asalkan belum belum banyak yang dibicarakan. Ada yang mengatakan belum sampai enam kalimat. Itu kisah Dzulyatain. Waktu itu ngomong ya Rasulullah, apakah sholat dikosor atau memang uh, apakah sholat itu dikosor atau ada perubahan dalam sholat maknanya begitu. Rasulullah mengatakan tidak. Lalu Nabi bertanya, apakah benar yang dikatakan Tuliatin? Benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sholat. Padahal terjadi komunikasi. Jadi kalau kita Assalamualaikum kok ngomong, asalkan ngomongnya belum banyak, maka saat itu pun kita lanjut, lanjut sholat dan itu sah. Tapi itu tidak sengaja dan tidak sadar orangnya apa lupa. Kalau lupa tidak membatalkan asalkan tidak ba banyak. Dan banyak sebagian ulama mengatakan enam kalimat. Banyak enam kah? kalimat. Seperti dalam kisah panjangnya hadis, kisah Abdul Yaden itu. Jadi kalau lebih dari enam kalimat, misalnya kamu, eh siapa yang nyimpen tas saya? Itu masih belum. Siapa nyimpen tas saya? Masih empat ya. Siapa nyimpen tas saya? Nah, itu. Bu, kamu masih tiga rokat. Tidak usah ngomong. Yang benar, memangnya kamu melihat dari mana kamu tahu? Lah, cerewet. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang ingatkan langsung saja kita diam untuk melanjutkan so Sholat ini saja wahai kaum muslimin dan muslimat, ada pertanyaan tertulis. Menanyakan jika ada orang yang keluar dari istihadah apakah boleh untuk berpuasa Ramadan. Istihadah tetap wajib puasa dan wajib melakukan sholat dan boleh digauli oleh suami. Cuman orang harus tahu bagaimana mengetahui darah istihadah dan ilmunya pembahasan di, di dalam ilmu fikih, had. Dan insya Allah kami sudah merencanakan di bulan Ramadan ini Bu, tapi di pagi hari kita akan hadirkan head practice tiga kali pertemuan selama ini karena untuk santri-santri juga kita punya kajian tentang mempelajari head practice dengan lima rumusnya kalau ibu sudah memegang lima rumus memahami head itu nanti paham untuk head berikutnya dan di saat belajar ilmu head dilarang membawa buku kita itu buku yang sudah ditulis tentang head itu tidak boleh dipegang di saat belajar tapi cukup membawa kertas kosong dan pulpen dan ini diikuti petunjuk kita yang untuk menulis begini-begini. Nanti keluar dari musjid ada gambaran tentang head praktis dengan rumusnya. Sebab banyak orang biarpun setiap bu minggu, setiap bulan adalah head, kadang masih belum tahu head. Dan belajar ilmu head adalah wajib seperti kewajiban Anda belajar ilmu wudhu. Sebab orang yang tidak benar headnya tentu banyak melanggar di dalam urusan sholatnya. Pertama kita berikhtiar untuk bisa yakin pada calon pasangan. Selain sholat istikharah, apa saja yang bisa cepat-cepat yakin? Yakin jangan dipaksain ya. Wah ini. Anda istikharah lakukan. Ini. Selain istikharah, bagaimana bisa cepat yakin atas, uh, cepat yakin gimana maksudnya? Yakin ditinggalkan atau yakin jadi? Kalau maksa yakin jadi, biasanya senang dulu ini. Nggak benar begitu. Jadi maknanya, Anda melakukan istikharah itu, di dalam memilih jodoh itu, bukan untuk meyakinkan Anda harus maju. Tapi minta petunjuk dari Allah antara maju dan mundur. Jadi serahkan ya Allah kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jauhkan. Bukan istikharah memaksa ya Allah. Kalau memang baik untukku mudahkan ya Allah. Kalau tidak baik jadikan baik ya Allah. Nah, ya benar doa seperti itu boleh-boleh saja. Tapi doa istikharah itu adalah doa yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah Anda melakukan sholat istikharah, di esok hari lakukanlah proses semestinya. Jika harus Anda komunikasi antara keluarga dengan keluarga, lanjutkan komunikasi ini. Misalnya untuk saling tahu, tapi syaratnya bukan dengan pacaran. Komunikasi keluarga, obrolan, kira-kira pertemuan, musyawarah dan sebagainya. Tapi pun di, di dalam hal ini Anda harus istikharah. Maka setelah itu Allah sendiri yang akan menghentikan jika ternyata tidak pantas. Tapi ingat, istikharah itu syaratnya adalah orang itu pantas menjadi pasanganmu. Jangan salah. Jadi istikharah itu setelah Anda lihat secara dohir dia pantas. Ada perampok, ada pencoleng, ada orang tidak pernah sholat ngelamar. Nggak pakai istikharah lagi. Oh, nah, sebentar saya istikharah. Dia pemabuk nggak sholat. Iya, bentar saya istikharah. Oh, enggak. Kalau orang tidak sholat langsung tolak. Nggak ada istikharah. Istikharah itu adalah orangnya baik. Orangnya adalah memang soleh. Secara lahir baik. Secara amalnya baik. Baru kita istikharahi. Belum tentu yang baik itu pun baik buat anda. Sekarang sudah nggak berlaku istikharah bagi orang yang sudah senang dulu gimana istikhara. Sebelum sholat inget dia. Habis sholat inget dia. Keimpi-impian dia. Cerita sama abahnya. Aku mimpi. Gimana nak kamu tidak mimpi. Wong kamu sudah gandrung. Gak benar istikhara begitu. Makanya itu bukan pendidikan dalam Islam. Istikhara itu hatinya kosong. Kosongkan hatimu dari dia dan dia dan dia. Ngadeplah kepada Allah. Ya Allah, aku mohon petunjuk darimu ya Allah. Kalau dia baik untuk kemudahkanlah. Kalau tidak baik jauhkan. Maka nanti akan diberi oleh Allah yang terbaik. Istikhara itu adab Istikharah itu adab, yaitu dengan melakukan sholat. Ada orang tua tidak berpuasa karena orang tua itu kadang waras, kadang nggak waras. Apa maksudnya? Pikun atau bagaimana ya? Sakit. Kalau namanya, mohon maaf, tidak waras artinya gila. Biarpun hanya sedetik membatalkan bu, puasa. Dan tidak wajib baginya untuk berpuasa. Apakah kita keperluannya? Dia minta uang untuk keperluannya. Apakah kita harus mengasihnya atau tidak di bulan puasa? Lah kalau orang yang tidak benar akalnya, maka kita wajib beri makan dong. Orang gila tidak wajib puasa. Jangan orang orang gila tambah gila nanti karena fisiknya tidak tidak mendapatkan makanannya. Jadi orang gila tidak wajib puasa, orang sakit akal tidak wajib puasa, maka di saat seperti itu, kalau dia minta makanan, berikan makanan. Dan hukumnya wajib Anda berikan ma makanan. Jangan sampai salah. Orang sakit, orang gila untuk puasa. Ya nggak bisa, dia nggak ngerti puasa. Malah tambah gila nanti bisa merusak sana sini, bahkan mungkin bisa merusak tetangga kita, mengganggu tetangga kita, masalah nanti. Baik, ini saja kaum muslimin dan muslimat, masih mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'sir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan lahir kami dan batin kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, Ya Allah. Agar siap untuk menerima ilmu, Ya Allah. Ya Allah, hati anak-anak kami. Hati kami semua, Ya Allah. Jauhkan dari dengki, sombong, dendam. Dan segala macam penyakit hati yang engkau maha tahu. Engkau yang menciptakan hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Jangan sampai ilmu kami adalah ilmu yang hanya kami dengar dengan telinga kami. Akan tapi kami ingin, Ya Allah, ilmu kami bermanfaat, Ya Allah. Ilmu yang bermanfaat. Membuahkan amal dan terimalah amal kami. Selamat kami dengan selamatkan kami dengan ilmu ya Allah. Jadikan ilmu kami ilmu yang menyelamatkan kami. Jangan sampai ilmu kami yang menjadikan kami engkau seksa ya Allah. Alangkah banyaknya hambamu yang mengetahui ilmu akan tapi engkau seksa. Seperti yang disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ulama-ulama kami adalah ulama ahli surga. Dan jadikan kami adalah orang yang menuntut ilmu dan ahli surga. Ya Allah, Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, Ya Allah. Jangan kurangi sedikit pun hati kami, di hati kami dari mencintai pasangan kami. Takut kami berbuat zalim. Jadikan para suami ini semakin hari semakin mencintai istri-istrinya. Jadikan para istri, para istri ini semakin hari semakin mencintai suaminya. Jauhkan mereka dari berbuat dolim, ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang pernah berbuat dolim atau didolimi, kami mohon angkat kedoliman di rumah tangga mereka. Gantilah dengan kasih sayang, pengabdian, pengorbanan. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karnamu. Yang belum menikah, ya Allah. Dan yang butuh menikah, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Pernikahan yang membawa keberkahan. Pernikahan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami. Ya Allah jadikan kami ahli ikhlas. Turunkan ya Allah. Semua yang bekerja di tempat ini. Yang berjuang di tempat ini jadikan ahli ikhlas ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya Allah. Satu puasa yang ditinggalkan oleh seorang hamba cukup untuk masuk neraka paling dalam. Ya Allah, maka kami sungguh tidak rela jika ada hambamu yang hadir di tempat ini. Atau yang mendengar acara ini tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Atau tidak melakukan solat fardu, Ya Allah. Kami mohon, kami mohon jika ada di antara kami. Ada hambamu yang tidak berpuasa atau meninggalkan solat. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, Ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus meninggalkan puasa dan meninggalkan salat. Kami tidak rela mereka engkau hukum masuk nerakamu. Maka kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Dan jadikan mereka di esok hari menjadi ahli salat, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kehinaan, Ya Allah. Maksiat lahir dan batin kami, ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga mulut kami dari mengucapkan yang haram. Anggota tubuh kami dan engkau lebih tahu. Jauhkan dari yang haram. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan, ya Allah. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Syahwat, ya Allah, menguasai kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah. Mudahkan kami untuk mengekang hawa nafsu kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terbeleset dalam zina dan mukaddimah zina, Ya Allah. Sucikan mereka, kami mohon ampuni mereka. Bersihkan mereka dan berikan kesadaran akan hinanya zina. Dan kami mohon, Ya Allah, dan kami mohon ya Allah tutup aib mereka di dunia. Sehingga di dunia tidak ada yang tahu. Tidak akan dihinakan di dunia. Dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga di akhirat tidak kau seksa. Muliakan mereka, mudahkan mereka untuk beribadah, untuk menutup kesalahan mereka pada masa yang lalu. Dan jadikan kami semua ahli surgamu, yang rizkinya sempit lapangkan, dengan rizki yang halal yang penuh berkah, Ya Allah. Yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal penuh berkah, Ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, Ya Allah.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 النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ستقبل منا بركة الفاتحة إياك نستعين نشكرك صراط الذين Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.